Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atina umur kitab, utawi wong akeh kang tak paringi kitab, mubtada. Utawi alladzina dadi mubtada, ya sunah iku padha maca sapa alladzina kuwi kitab hak tilawan. Kelawan sak bener bener maca. Kaya krauna kuwi tegese maca sapa alladzina kuwi kitab kaman salah kaya oleh diturunno kitab. Maksudnya ora dirubah. Wal jumlah tu jumlah halun halun hakko tilafat hakko Ibu nisuga nopo kolafat hakko al master yang atas master Terkip master Wal khobar itu khobar ibu ulai kayu miru nabi Utai wong sing wajah kitab kelawan bener ibu, Sing jaran iman kelawan kitab Nazarat tumurun apa ayat Fi jamaat yang dalam jamaah mana tentang jamaah Fi temringan tentang jamaah Kau timukan teko sebut jamaah Merah habasah sangi habasah Waslamulan Islam sopo jamaah bahwa dianggap sifatnya Nabi bodoh ya kitab sing dipegang. Paman tisapan wong yakfur kafir sepaman iklan kitab faulai kebul khosir. Mongkau te wong sing kafir wong sing bodoh gede. Di masiri hilang nar. Krono tetini Allah dina ulai ilan nari maling rokok al mabed dari kancing nanggung no ini yang atasnya ulai Ya Bani Israel, ya Bani Israel, guru ini ngosiro kabeh nikmati, nama insan Allah di alam iku Wa anilan satu menit ingsun fadol tuku kemuliaan ingsun ing sira kabeh ala alam ing alam nang sa alam kabeh. Aku tidak mau kembar kumisu sepadane ikilah wa ani fadol tuku kemala alam. Ini wa evi zamanihim dadi Bani Israel dianggap terhormat terbaik itu evi zamanihim. Ketika periode mati Nabi Muhammad pun nama Aku ukuran ini akroma pemintu ya kok pun menebut dengan ukuran kasta. Jadi pernah ada ukuran kasta ini. Mereka memang liane Bani Israel banyak lu elek Iku bani Fir'aun. Jadi paham ya. Jadi mulai rian itu selalu hukum rasional. Jadi, jadi bani Israel satu itu kemalal alam. Ini panjang saingannya kita. Fir'aun. Jadi orang kok Allah gak ada. Kenapa itu bani Israel kok apa itu kemalal alam? Ini panjang saingannya Fir'aun. Jadi zaman bani Israel itu rival berarti sinten nak sinten Fir'aun. Mulai istilahnya Nabi Musa nyelamat no Bani Israel sama cekraman apa Fir'aun. Nah, Mulane fadl itu kemalalan alamin ini ya wajar musuh itu ono sederhana alim-alim yang Jawa, mana ini ada dorang alim alim-alim yang ketonggo, ya, saya nggak ada yang cerita takrim nunuk-nunuk ya, jadi mulai rian hukum kobala itu wonten gitu loh, buatan buatan buatan terus mutlak buatan nanti wataku lan wadiyo siro ya uman ing dino kue kabe kudu wedi ini akhiru ayatin nasalan ayat ini nggak mungkin masuk, ini Mungkin dia akhiru ayatin nasir. Jadi Quran kuwabe paling terakhir ayat ini. Ya. kabe di ijma'i ulama ahli tafsir. Ya. Semua Quran itu yang paling terakhir di turun ayat ini. Ayat loh, gitu. surat ayat. Ini ayat wataku Yaman, lada tadzi nafsu. Kalian ayat wataku Yaman turja'una fihi la Pokoknya ayat-ayat sing ngoten. Kue wedi dino la tadzi nafsu, nggak mereka sombales sopo nafsun. Eh tuh tuhuni nafsun an nafsin. Kue wedi se'an babar pisah Kowe wedi dina sing suatu saat iku ora ana syafaat-syafaatan. Wala iqbalu minha, lan ora iso ditampa minha saking nafsu napa adil. Apa tebusan evidar. Wala tanpa walan ora manfaat ing nafsu napa syafaat syafaat wala kumusul. Jadi kowe wedi dina sing awak-awakan ra iso nyafaati wong liya lan ora ana tebusan, ora ana syafaat, ora ana pertolongan. Namun ini menyangkut syafaat sensitif. Ini kalau terang menyangkut syafaat sing coro ahli sunnah. Ahli sunnah itu meyakini wong soleh nyafaat Tapi ini buat ngerti jangan oh saat ini buat. Jadi keyakinan ahli sunnah. Jadi madhab sing bener kan madhab ahli sunnah. Jadi buat madhab NU atau muhammad ada nih. Jadi nggak kalau Rumanto kita terang sofa ya terutama sing seneng kuburan. Jadi madhab sing bener itu coro ulama ini sing asli ya sini itu jenis ahli sunnah ahli sunnah kan? sama dari hadis satam dari umati salah satu wasap ina firkoha terus kulum binar anajia minum akhida terus dari nabi anajia Waman aja ya Rasulullah kal ma'ana alih yoma wasabil di asli redaksi Nabi zaman Nabi Cek Sugeng nak ngendikan ma'ana alih yoma wasabil yaitu golongan sing nyekeli apa sing tak cekeli saiki lan sing dicekeli sahabat-sahabat ma'ana alih yoma wasabil asli redaksi Nabi ini ya. ini ini kan ayat ini kan sorry, tidak ada syafaat wala tanpa wa syafaat. Tentu wedi dino sing ora tuh ini nafsun an nafsin. Awaman raison jadi aku reson iso nyelamet to Mustafa men rokok neraka. di Nah anak gue mlebu rokok rokok Tapi kena Allah di sunnah kok meyakini ada syafaat. Keyakinan ahli sunnah ini bisa nyafaati siji jelas nabi ya. Nomor loro solihin ya. dan sebagainya. Nah, ini kalau tahan madhab ahli sunnah itu sinten nah ini terus mulai ulama kita jadi memang yang selamat itu ahli sunnah jamaah tapi ahli sunnah itu sinten zaman datang Bahkan kitab-kitab ilmu kalam mulai periode imam Imam Asari ini periode sekitar 300 Hijriah Imam Asari Maturi Terus ulama itu senakalan rumah itu Jadi mulai di si agama kalah adik ADART. Jadi kalau saya di PKB itu kan mulai dia. itu wis sunat orang iso berbantah Jadi kuwabih perkara moral kalah ambek ADART buar munatan ulama ini terus nakal kita batasi ahli sunnah ya uang sing tafak buah di ahadim madzhabil arba sing dalam berfikih anut salah ini madzhab sekawan gini Syafi'i Malik Abu Hanifah amat nama pokoknya dalam fikih tafak buah di ahadim madzhab arba atau bireng no tarif nih terus dalam tauhid antara nih ada di makassari kalian Imam Sinten maturiti Terus dalam tasawuf antara nih anut Abdul Qasim Al Junaidi utai Abdul Qadir Al Junaidi. Mbok kuatan mau tarif. Ini tarif ya tengah hayat, orang bener tapi untuk yaki ini arif repot repot. orang bener tapi kudu yaki ini, Tarif itu masih orang bener. orang bener ahli sunnah itu ono mulai zaman Rasulullah. Umpama tarif ini bener berarti sejurusnya Imam Sari agak orang ahli Sunnah orang orang anut Imam matahari, wong bahari ahli sunnah sak niki sing fikih anut madzhab papa. Misalnya orang cerdas kok dari ki madzhab papa baru tinta. Lo, Artinya kan gak ada sunnah. Terus dari yang terima dia ada sinten. Padahal ahli sunnah itu satu kelompok yang ada mulai zaman Rasulullah sampai kiamat. Jadi artinya ngeten Kang Ahmadun gitu. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai sampai kiamat aturan aturan kultural itu selalu mempengaruhi aturan kebenaran. Jadi kok. Lah nak ngono ahli sunnah hakikate gak ya orang kok ngoten mestinya buatan ngoten tapi gini gua Rumanto kita ini pada zaman yang sudah tidak bisa mengakses kebenaran secara hakiki salim alim tiang salim mbak pada gelang lah ura iso meyakini Rasulullah persis buatan sakit tetap lewat sana sana ini so Ahmad bin Hambal iso Imam Bukhari Muslim niki ku iku wae penjelasannya hadis kudu lewat imam misalnya Imam Abu Hanifah, Tirmidzi dan sebagainya. Artinya orang memang gak bisa ngakses langsung Rasulullah itu nggak bisa. Selain periodenya juga panjang, juga beda rasa bahasa. Harus pun pun benar sedang. Itu untuk paling gampang menyangkut poligami, mungkin perlu balik ini mana. Rasulullah itu garwani songo. Terus tangguh umatnya maksimal pakem. Sampai misalnya jadi mustahil. Songo itu bukti oleh songo. Apa khususnya Nabi? Wes misalnya khususnya Nabi songo. Nah umatnya mau apa Terus sir ini apa kok songo? Orang bisa berdebat. saya saiki sirine songo itu asal wong wedok cara nakalan istian ngeten misalnya karo saya kalau Nabi Songo, alasannya Rasulullah. Tapi kan khususnya Nabi. Khususnya Nabi itu ya oleh papat. Saya ingin ada papat itu asal wong itu, apa dengan catatan nak anut Nabi. Nah anut Nabi syaratnya rodo bareng. Jadi wong mulai diisi kalah mbek nafsu. Saya ingat Nabi itu ras kejar songo nak coro coro istian. Dia ya songo ya rondo, si perawan mau Aisyah dong. Apa ulama kekewani ya rondo oleh poligami syaratnya apa? Rondo. Eh, eh istian itu nakalan milih Pokoknya wedo. <laughs> itu artinya betapa istihad turiskan salah. Lo enggak, riskan salah. Mulai sampai nangis di jamul jawa sampai Imam Syafi'i ngendikan kau lu sahabi satu hujat deh. Dewi sahabat dan akan dia hujat. Nah, us permainan fakir kelas tinggi karena riskan salah, riskan riskan salah. Saat Nabi misalnya garwane itu papat, oleh papat. Lo oleh papat di dalam konteks asal wedok apa kudu rondo? Nabi rondo. Rondo kan jadi sifat bagi wong itu itu. Menyatane unsur maslahat itu nak rondo tenan. apa? kan sing gelem kan agamane sing ayu, ora usah butuh lah sing kepen nulung akeh kan. Iya. Artinya kemungkinan kita menati jai, ya, memberi kesimpulan pokoknya asal itu. Itu riskan salah. Mulai Imam Syafi'i ditakoi istihad kenapa lebar? Jadi Imam Syafi'i istihad itu di timanul khotob mana terkenal kita kalau itu sebagai majidata asoba balu ajaran wa toh kalau itu najun wahidun potensi akto ini mengisi wonten itu riskan ya. paham ini menyangkut lah ahli sunnah yang ngoten ikut tarifnya pun ngoten jadi sinten sing ahli sunnah lah saya ahli sunnah kalah be adat dibatasi ahli sunnah itu sing gelap jarak kubur malah buat mana orang sekedar asari tapi iya mulai dipersempit malah yang percaya sapaat, percaya kubur, percaya wali. Mungkin kan periode butuh kita mungkin dipersempit lagi. Ini jenenge perubahan zaman. Lain satu ini ditakoi, ini kan pun dawe si Dina dawe Noten Sampai ngendikan kaulu sohat Bila satu hujat ya, Dawe berarti boleh saya jadi hujat Mereka dawe sohabat juga menangkap Sangka Rasulullah Rasulullah piyambak ditangkap Tidak mesti yo Dikarapkan sohabat Contoh paling masyur menyangkut terawih. Uang ku ijma nak Nabi ku kiamu Ramadan dan Nabi pernah sholat 8 rakaat di masjid kita taslimaten. Tapi saat Nabi diikuti oleh sahabat tidak. Saya tidak ingin diikuti dalam hal ini. Takut menjadi fardu kan akhirnya Nabi masuk dalam buatin sholat malam yang masjid. Nah ketika Nabi masuk dalam gak gelem sholat di masjid itu ulama hilaf. Ono sing darani karena Nabi takut kalau jamaah di masjid menjadi fardu. Ono lama sing ini karena memang sholat sunat itu baiknya di rumah karena Nabi sering ngendikan la tasalu buyutakum kuburan. Kau nak sholat berdua saya jamaah tapi nak sunat sari. ulama macam-macam menafsiran. Wis wae itu sampai sampai jingben. Begitu juga menyangkut kenapa Nabi itu melakukan perang. Oh, ini karena untuk mempertahankan agama ini, Tapi di saat yang sama kan wonten kafir mu'ahad, mustakman, kafir dhimmi. Artinya nggak ada perang, ada misak. Sing kalau kalau terang ini ada misak dengan kafir muahad mustamad. Jadi nak pun istihya itu masalah sing riska. Paham ya? Mulai sama nak mau tarik-tarik. Itu antara sahabat ke sahabat itu karan. Mulai nanti bin Muawiyah itu karan. podo ngerasa bener. Padahal podo-podo menangi Rasulullah. Karena cara menangkap dari Rasulullah itu beda. Itu tuh paling gampang ya tenang, Lukman. Ya, Uang saya mati itu kafni masjid gak musuh Mustafa mesti aku ngurus takmir. Ngurus takmir orang arah. Jadi saya ingin sampai takut masjid itu dibangun be opo? Ya baik semen baik botol. Bagian semen botol mesti tak itu. Gak tau itikaf, gak tau sholat jamaah gue ngarep. Tapi saya tidak takut. Gunanya masjid itu gue apa? Tinggi itikaf bunyi badan. Tapi mesti karena orang itu gak sempurna mesti melahirkan dua kelompok. Sing kelompok sitok tukang imami rotib itikaf mulang Quran. Tapi ya orang roh berat utangnya masjid proses bangunan gak berat. Aku sungguh roh bangunan roh utang. Wes mesti gak nyaman itikaf jamaah. Isita itu proposal. Padahal dua-duanya juga salah kan? Atau sama-sama benar kemungkinan. Mana gue ngomong ngomong, nak partai Islam menang terus apa? Misalnya partai Islam menang, tetap zino aja, prostitusi akeh, togel kata, rentenir kata, terus menang ini gunanya apa? Tetap gak Islam. Gunanya menang apa? ternyata ke Islam. Tapi Islamillah nak kalah apa? Ya ino tenan kalah. Mulane Rasulullah ketika tim perang Badar ditakoi. sahabat kan do pesta saking senenge menang perang Badar. Rasulullah ngendikan rojak enam nal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita mulai sangka jihad kecil ini jihad gede. Mosok jihad perang Badar wonten sing gede gede dibang perang Badar Rasulullah junaksi. nafsi. Ya, itu merangi awak Dewi misalnya perang wong kafir menang perang Badar mulai tetap do nguwi, tetap do togel. Gunanya apa menang perang wong kafir? Tapi perilaku nih Islam gak melek dengan orang kafir. Misalnya persaingan ekonomi, orang Islam saya kalah dari Cina. Nah misalnya wis menang nih Cina, orang Islam gue juga. Tapi tetap wae dua menang, wil tetap prostitusi itu ketok gelo boy, doyan kabeh kriminal doyan terus gunanya menang apa? Karena Islam tetap menyisakan moral. saya sama. Ketika masjid dibangun bagus tapi ternyata itikaf jadi barang asing ya terus Quran tentang masjid jadi barang guyonan terus guyonan apa masjid dibangun api tapi ya sama kalau tidak ada masjid api orang terus Quran yang mau main dewi dewi jamaah yang main dewi dewi kalau boleh kemudahan di mana agama dibawa ke rumah masing-masing Tuh tidak isi istihad tuh ulama tapi kurupa Iwak yang sobair atau istihad Jadi nyamannya udah fatwa pede bodoh Mau fatwa pede udah bodoh Gak mau istihad mesti rumah Paham ya? Itu mulanya jenis istihad itu sampai ketika Imam Syafi'i ketika ditanya, nopo jenis yakin bah, nama Zabi jenengan ini bener. Tapi itu terus semua mujtahid itu gaya tiga ngeten kamadin. Madhabi sawabun yahtamilul khotok Wa madhabuka khotokun yahtamilul sawab Itu terkenal Pak Idhani Tengah Sobeke Madhabku itu bener tak mungkin salah Madhabi sawabun yahtamilul khotok Madhabku itu bener mungkin salah Nama Zabi salah tapi ya mungkin bener lebih artinya yang saya lakukan sekarang mesti tak yakini benar. Tapi sebagai manusia aku tetap jujur ya tamilul khotok. Dan nama adalah pemilu khotok ya tamilul suwa. Tapi itu semua yang tamilul suwa. Ini jauh istihad. Sampai saya ini misalnya istihad, kalau kuman kiai kulo kiai. Prioritas umat Islam saya ini apa misalnya? Kita muni ekonomi. Kuna ekonomi enak, semapan umat Islam mapan lah, gara-gara mapan terus akhirnya doyan macam-macam jenis penyakit yang mapan lah macam-macam seneng ngelok TV, seneng CD jadi kebutuhan, terus wis pura-pura <laughs> jadi kebutuhan, sama. Terus orang sih itu istiad pendidikan, mulai misalnya pendidikan ngalir, ngalir kurang ajar dia ada. Sing itu enggak murah, sopan toh orang di duit, ya tetap aja jadi gurewong kan. Artinya <laughs> kan gak ada potensi nguat wong Islam, sampean sopan ra di duwe melarat, tebure Cina apa apa sampean. Gunane apa ini sampean gak Islam? Ini kan sama-sama untuk Islam ora tadi. Gunane apa ini sampean gak terima guru wong ra salat? Sopan sopan. Tapi guru ra di duwe tetep ae majikan Cina atau orang Cina tapi ra salat, sama banget. Tetep ora gunane gak Islam ya. Akhirnya istihad. Romanto istihad ekonomi, kalau mana ilmu. Tetep tetep dari istihad itu tidak bisa, sama itu tidak bisa tetap ya sambil kau tak sedang gitu. Masa hati <laughs> ini saruja itu Beratas prostitusi dari ini cuma kondomayo Kayaknya itu apa pasang minta nabiro Rara ganti sana ya Pak Cari lo mau jenis sirosen Lo diceritani Gus Mukti Milo dia sering tidak beri Gus Mukti ini Bano Lo gak ada kenalan cantik Namanya Iya Sirojan, tapi ini urian Sarojo jenis ngeten-ngeten. Kus-kus cerita anak-anak jenis <laughs> kita tidak kita beri. Gitu. Jadi ini istihad nih kalau terang lah menyangkut tarif ahli sunnah wal jamaah ngeten ini jadi istihad. Jadi saat ini berhubung kita gak menangani Rasulullah, gampangannya ahli sunnah bisa neng pekeh anut salah sini maka bapak. Neng tauhid asari atau maturidi neng tasawuf Imam Abu Qasim Al Junaidi itu syabu Qadir Al Jilani. Tapi ini namun takrif cara kita. Nak hakikate cara Allah ngene wae nglakoni barang sing mujmal mawon. Sale kapan mujmal guru waliden mujmal. Salat perlu mujmal. Timbang sampean ngakoni toriko iku mutalaf alir rupet ini wae misalnya sampean bayangno melok jadi mursyid. Wong sing ora melok mursyid mlebu neraka, ora ana sing gandeng ning ora-ora maksar. Iku wis ana hadise murside dhewe ora wan buswar neraka wong duwe duwe duwe pejabat. Jadi kita itu rumah tomat Islam murian mulai ini mulai nanti saat itu terjebak ngimani barang pale ninggal ninggalno sing mujma saja ini kan gak usah mursid bersih nyaman. sholat fardhu mau turu ape lu ape mana nak jamaah. Jamaah luwe ape nani masjid kan sekarang kan mujma alaih cek orang mursite cek orang hukum dasar sholat kan mulai kuda sholat fardhu lima Sing ape jamaah. Jamaah luwe ape nani masjid. mau nih sing karuan mujma alaih. misalnya menyangkut wiridan sama. Wabil asari hum sabirun Istighfar sing apik ini waktu sahur. Tapi berhubung orang mursyid malah ana bid'ah wiridan bersama ning alun-alun juga ana hadis sing ngene matek ya ora Jadi <laughs> Jenenge wiridan yo ya munajat sampe pengetan. Lho nggih mboten. Lho wabil ulama ijma wiridan paling maju wabil asari hum yastabirun. Yanzilu tulusan Lain di Allah turun kok ngedari setengah papat jam telur Wa yuna jiroh bawang do munajat mbek pangeran ning kamare dhewe-dhewe. Tapi gara-gara ana mursyid ana istighfar akhire wis susah wis ning alun-alun, ora wektu sahur, di didisi bensin utaket iku. Umum bit bid'ah itu bodoh dan mati sampai menakhir hukum aja Tapi malah dimani, ya kan lucu. Mbok ora hadisnya nganti mati mboten nender kan syariat-syariat nonton. Menemen takokno wong alim sinten mawon nak ijma. Wiridan ini apa ya? Wabil ya yastaghfiru. Terus Allah kanjeng Nabi ngendikan ya jilu rabbuna kula ilalatin idza yaqul sulail fa yaqulu hal ya- mustaghfirin musafirin aghfiru lagu hal ini kan gitu. Allah turun tiap sulusul lain. Sopo sih kemeja sepuro tak sepuro sih menjala tak kayak Tapi kita nu tahu-tahu kan ada toreko, ada gerakan. Tahu-tahu ada acara bersama. Kalau tengah Mesirin zaman Ahmad Bedawi, ada acara bersama. Tani tengah Indonesia ambil monten. Jamiah toreko mutabarok. Terus standarnya kan terus standar ADART itu tadi. Karena jamnya atau Torikong Tabaro itu punya Nah jadi organisasinya agak ada ADRT Acaranya harus di lapangan Persekian selapan, per apa Lalu yang pengiran di Tetap manut kan Acaranya per selapan Ini pengiran si per selapan, per seminggu Pertemuan ini saya gini Yogyakarta Kok per kok nih Pasuruan Baru kemudian di Jakarta Zaman gue hadis ono zaman Nabi ngatur skala pikir nanti nih. <laughs> Iya, di mboten Itu artinya apa? Tahu-tahu kita ini dalam aturan dunia via DART itu tadi. Tahu-tahu kita ini urusan akhirat. Tahu-tahu kita atur secara ukuran dunia. Nah aku ukuran akhirat kan jelas. Mustafa itu kaitannya hak agami dua hitop nih sopo. Nanti utang hitopnya nyaur. Nanti orang tua hitopnya iksan. Nanti anak bujuk hitopnya rumah. Jelas kan cara semua semua Misalnya Ahmad itu kan jelas. Kanggo gurunya dia rumah, kanggo anak bujone dia nafakoi. Kanggo tonggo sing di dia mulang. Kan jelas kitab Allah sing musmali Nanti dosa bunyi istighfar. Tapi tahu-tahu karena ada organisasi kita ini itu tadi Kang Romanto. Urun organisasi, bulan dana kanggo NU. nanti wiridan ada istighosah. Terus keputusan mulang orang, layak jadi guru tau orang mulang ustad terdaftar tau orang itu jadi hal-hal yang bisa alami sesuai garis agama menjadi rubah karena garis ADART. Lalu ngono kok merasa bener itu kan repot. Mulane ini selalu wonten wong alim kados batin jati pandegelan. Sampeyan tak terus nang kula, cuma kula ora kusuk batin jati. Mboten cocok kula menyambut kekusukan repot. Sanat kula Armando saking guru-guru kula dadi wong alim kudu murah. Mergo wong awam nak takok ya gampang, gak terlalu sakral. Jadi sana kula yang benten bebas dim, nah dim tambah karismatik, tambah wibawa. Nah kula walian, tambah murahan, tambah apa? Ya? Gue wanita kok, wani konsultasi. Jadi kula nak ngalime kepen ngalim tenanan, tapi saya murah. Artinya murah gak terlalu wibawa, rodok murahan nanti rodok enak. Tapi asal jemuran sing rono maksiat dino murah elek. <laughs> murahan sih gampang diakses sama orang Jadi gampang. Jadi manjen ulama itu wonten mazhab kali, wonten sing anut mazhab karismatik, tiba tidak dibanding wonten sing anut mazhab murah. Tapi rata-rata ulama itu sing teng kali. Abu Hanifah ini teng pasar teng dalan-dalan wong takok gampang Sultan Asauri di ngono. Uripe teng dalan-dalan. Dia orang tua, Jadi wong takut mau ning ratan ora ngenteni ning sambil Saking nih, Dan mu dikira murah. bulan murah, masih sampai untungnya <laughs> apa? Kayak gampang ya, semurah ya. Tapi gini gue, jadi selalu ada istihad. Jadi ini global ini, jadi ini menyangkut wala tanpa uga syafaat. Ini ayat ini mujmal. Jadi pada akhirnya kita ngadep Allah gue amali diri diri. Orang iso disafaati Allah. Dan soal madzhabi ahli sunnah ada syafaat itu yang mujmal lewat ini yang Rasulullah. Soal orang soleh kata Abdul Qadir kaya kita itu wis gaweane ulama. Tapi gaweane ulama seperti macam. kan gak mungkin Rasulullah piyambak ngendikan Sing ku aku lan putuku jenenge Dul Qadir, lan putuku meneh jenenge Mbah Mas. Ini kan mboten mungkin. Liyane Rasulullah mesti sampean bayangno syafaat itu versi sampean. Kan gak mungkin orang hadise nak Abdul Qadir iso nyafaati. Mbah Mas iso nyafaati mungkin ya mboten sih. Nah kalau hadis, ya mungkin mungkin orang hadis ya, beliau-beliau itu datang setelah Rasulullah. Nah, anak kalau hadisnya kan rawan hal itu mustalah, ale. Lah nak mutala kok bu imani itu kita ini tetap hormat sama Abdul Qadir, hormat sama Imam Basim Asyari. Tapi hormat sing saja musmale oh ono. Jadi beliau-beliau ini termasuk mansan sunatan hasanatan falagu ajwa wa ujuman amila biya ila yaumil kiamah. Orang yang mensunahkan hal baik itu duit ganjaran dan duit ganjaran terus nganti dino Saja nih kita itu enak menghormati Abdul Qadir, Imam Syafi'i, Bahasa Masari atas nama hadis itu. Kan ini bener ya. Kita menghormati beliau-beliau atas nama mansana sunatan hasanatan ketimbang gue hormati nganggo mental berjuet kapitalistik Ya, sampai ngomati sampai kau turun titik situ, itu ngam juk LGF, gak kurang ajar tapi. gue malah kipan tak kira, am tak titik situ, Ambil duit satu sewu, bukan salam template, jadi semua cuma hakim. Tapi tarif pun kabul <laughs> aja deh. Nah, ada tem jatuh koma. Soalnya eh, tak kurang ajar, jadi hormatimu, hormati kaya. Lu sampean pikir aku ora ngajar sampe. Sampe nomor Sabtu cerita terkait cita regane saya ora? 50.000 misalnya. Salam sampe kiye biar piro ana nomor iki? saya mau ora akhir Satu. <laughs> Satu seket. Ngundang tangga-tangga kira-kira entek 100 250. 250.000. Terus dua ning kiye ini kabul hajat ya kan. Datar hajate rumanto hajatnya mau apa Omah mobil. Berarti rong atau seket gue mancing pinter Pinter juta apa kan? Jojo, bukan kurang ajar. Artinya hormat kita pada Syekh Abdul Qadir ternyata transaksional sekali. Toh ada hormat sing karuan mujmalah, yaitu tadi kita nganggap beliau adalah orang-orang sing mansana tunata hasanah. Itu mulai zaman aglim jadi murid, udah anak kulo dalam hal ini anak kulo artinya enggak ngaku ngikuti yang mujmalah saja lah, nyumama cara Allah bener Cara Rasul gak bener. Cara Sabi Qadir lagi bener. Beliau mesti lebih bangga darah iman sana timbang kok kalau foto kan dengan anak gue tak nih Eh enggak. Timbang mau berkodo kan nggak sapi lo? aja Tidak mau ngatur seket. Jarum LG kaji. Nah, jadi balik mana kena bojo. uh, Jadi, nah itu jenis agama itu dinalar. Paham ya? Jadi nak cara madhab ngeten ya. wala tanpa syafaat syafaatun. Tapi niki terus jadi madhab ahli sunnah ada syafaat. Nah, syafaat itu ya nih wow, singkapan karuan itu Rasulullah. Berkuasa ya pasta karo buka makomam Mahmud. Itu karuan kita kan Nabi asa ayyab asa kakak ya Nabi Muhammad. buka makomam Mahmud. Tiba menalai di fatah hajat di nafila talak Asa ayyab asa karo buka makomam Mahmud. Aku sing karono hadisnya kan Kanjeng Nabi iso nyafaati, so nak kiamat ngene-ngene wong udah bingung golek imam itu terakhir bingung boleh aku terus tak safati kan sing wonten hadisnya jelas ya Rasulullah itu yang bisa nyampe ini kan tiga kali ulama sampean meyakini sampai kodir iso nyafaati bahasa masari iso ini jeneng kan berarti berarti pada gelang iso nyafaati mesti ini jeneng kan memang nggak mesti salah itu tadi tapi ya tamilu khata memang nggak mesti salah iya tapi ya tamilu salah lu barang yang tamilu salah kok imani kan mendingan iman si karwan gak salah ya Sampai mati hai badim yati dengan hormat karena beliau mansana sunatan khasanatan mesti dibener no Allah, dibener Rasul badim yati dia seneng bang sampai mati hai eh namna kabul hajat jajal wongnya jadi suka bukan agak ngamuk <laughs> mbak tak hormati mbak nak menawa kabul hajat ku agak pisau ya eh jajal cara wongnya jadi suka kono omong langsung nih badim kalau salami tembak bareng atau sewu jenengan dengan kan mandi namna kabul hajatnya kalau untuk mobil gak tabu ya. Enggak, wah coba bedanya wis. Nasdem lagi paham. Belum lagi pan tapi itu tadi yang mana kan nyaman kan. Misalnya nggak tenan ya, kalau niat mana kipan, santri saya atau man pak pitik, bin man pitik, kalau butuh ngamal, sudah kok kan warna ulasi bener ya kan? Saya tambah isi kalau. Kalau <laughs> gitu ya. <laughs> berarti sebenarnya canggih <laughs> Lho ora malah satu lo kote gremeng. Nak sing nyapa nyapati aku kudune sing sang aku malah satu tidur. kote malah kia ini. Lho <laughs> cara iki rasa satu kote lho. Lho mestine nak sing kon donga aku aku ah entuk salam tempel dari satu tidur. Kok malah Mustafa hubungane opo kan? <laughs> Dadi ruwet, aku agama. Ya memang nyata ya, jadi agama yang kita ciptakan sendiri, yang pakai khoyali kita itu buahnya, Paham ya? Jadi agama yang kita ciptakan pakai khoyali kita itu Melalui Mulai kita Ibn Abbas kita koi, ya Ibnu Abbas mal ismul agam, ismul agam dari jenian nopo. Jawab Ibn Abbas ya hayu ya koyum. Padahal ya hayu ya koyum artinya hezat zat sing sugem hezat zat sing berdiri sendiri. Koyum artinya berdiri sendiri. Terus, terus jawab sahabat yang nanggung ngomong-ngomong. Kenapa saya menjawab demikian dari Ibn Abbas? Nopo sebabnya? Mereka pengiran buat sifat itu sehingga kepentingan. Belanda sifat loro itu bukan. Sampai ngomong ya hayu ya kok juga ya sing singkesan. Kan mesti gak ada kepentingan sampean. Tapi sampean muni ya wahab ya tidak memberi bayar nih nggak duit rezeki. <laughs> Kok muni ya kodir ya Allah ala kulli yang qadir. Soalnya aku tersuka. Itu tetep pengiran di komersial loh. Jadi ketika kita nyifati Allah ya wakaf yo njuk rezeki. Muni ya qadir ujung-ujunge kodir Iso ae ada dhuwit aku. ini kan satu nafsi. Jadi kita ke pengiran sering masih begitu. Mengenai Mbak Sabtu Oh Posting kan kacau ya. Belum <laughs> iya. gimana makanya harus istighfar gitu hidup dari istighfar. Memang lebih baik minta Allah itu jelas ya tiba jalan manusia. Emang lu apa tetap minta Allah gitu. Tapi Allah tak mau kok terus ribet. Ruwibet ya, pangeran gue kepentingannya dia gitu, itu. Ruwibet. Man durang alim karena aku butuh ngono. Ini matas kulo sing butuh wong ngono. Mergo carane muamalah ya, pangeran ngono.